السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبألومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin kita sedaya kalau wingi sampun bahas mengenai pinten-pinten najis ingkang kita sampun dumugi idza takhallalat al khamratu al khamru menawi wonten khomer sing dimaksud khomer teng mriki al muttakhad minan nabidh wal inab khomer sing khusus menjadi fermentasinya an-nadid wal inab anggur ataupun sejenis biji-bijian yang secara khusus hal itu memang bisa menjadi napa bisa menjadi khomer bukan khomer yang dimakna Ah, apa alkohol. Karena kalau alkohol itu bukan mutakhad, bukan diambil dari sesuatu hal-hal yang sama sejenis dengan khamr. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya e, alkohol itu murni proses kimiawi. Sehingga andaikan itu dibuat seperti minyak itu dimakfu Walaupun ada juga ulama yang mengategorikan kullu muskir ya tetap khamrun. Setiap yang mendemi ya tetap niku homer, mbah niku terbuat songgo inap atau nabit ataupun dari murni kimiawi yang tidak boleh. Tetapi prinsipnya homer yang dimaksud di situ adalah homer yang tercipta dari bahan-bahan tertentu diantaranya dari biji-bijian, dari anggur yang memang itu bisa difermentasikan menjadi anggur atau menjadi khomer. Ya, nek pun dados khomer dijarke tanpa bitur hisain tanpa dicemplungi apapun kok menjadi khol menjadi cokak niku hukume napa? Hukume boten najis atau menjadi suci. Artinya suci boleh dimakan, boleh diminum dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ingin kia sampun kita bahas masalah wuluhul kalbi intinya najis engkang berurusan kalih asu, anjing ataupun babi ataupun jaleng. dimana harus digebyur sampai tujuh kali. Tetapi gebyure penghitung pitu niku setelah hilangnya ainiahnya. Jadi kahanan najisnya umpama telek anjing ya teleknya itu sudah hilang umpama darah ya darahnya sudah hilang baru setelah itu digebur lagi sampai ping pitu yang salah satunya dicampur dengan lebu. Terus umpama digebur ping pitulas ning kok aine ae kahanan najise sangka anjing utawa sangka babi wau masih itu belum dihukumi suci. Jadi ainiahnya kahanan najise sudah resik pun bersih baru tujuh kali setelah itu. Niku bon tentang najis. Jadi dalam bahasa syafi'iyahnya najis itu terbagi jadi tiga mukhaffafah, mutawasito, mughalladoh. Ini hanya untuk membahasakan, untuk mempermudah kita. Dikatakan mukhaffafah niku najis yang enggak enteng. Yaitu najisnya bayi bana Hanya khusus tipisnya seorang bayi lelaki, bayi lanang yang belum pernah memakan selain daripada susu. Di dalam kitab Safinah diterangkan susu apapun. Tapi kalau susu delai saya belum bisa matur. Karena dicontohkan di dalamnya susu sapi, susu kambing, susu onto. Pokoknya sejenis susu-susu dari binatang itu diminumkan bayi tersebut tetap niku mukhafafah. Tapi nek susu kedelai saya belum bisa matur. Saya tidak berani ngomong ke nek kanggo hati-hati nih. Dele itu kok bisa menjadi susu kan diambil sarinya. Jadi saya tidak berani matur bahwa itu berarti ya susu walaupun namanya susu. Ya susu kaleng tergantung terbuat dari apa. Nah nek kados Denko niku amen ini bukan menyebutkan produk tetapi itu terbuat dari susu sapi. Tapi nek susu-susu delay saya tidak berani matur. Saya saya tegaskan saya tidak berani memberi memberikan putusan. Ya nek campuran ya wallahu alam, tapi sak ngetos kula wonten sing khusus nek sing dangko niku khusus sapi. Ada yang khusus. Nah, ngalamate so nek gede nek diundang mesti nomoh. Nah, dan harus kurang dari dua tahun wa fisaluhu fi aim fi amaini. Jadi kadar bahasa mukhafafah itu tipise bayi lanang sing memang durung umur tahun dan memang belum pernah makan selain susu. Lah nek selain niku kok wis dimakan, ya mboten mukhafafah. Mangan susu tok ning wis 30 tahun, ya tetep mboten mukhafafah ngono lho, mudeng nggih. Ya. Kula niku umur kula nembe 30 tahun, ning kula dereng nate mimik kecuali susu lah. Ya. Mangan yo moh, susu tok ya tetep. Nggih, pelanggarane 2 tahun. Pun. Nah sing mutawasitoh ya selain dari asu, anjing, selain dari apa? celeng atau babi, selain dari najis mukafafah itu masuk ring mutawasitoh semua, semua itu. Nanti dikenalkan sedikit demi sedikit Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Kata-kata al-farju niku maaf niki khusus untuk wanita. Saya dulu pernah dan subhanallah dalam bahasa syariahnya adalah ilmul maujud, ilmu yang memang ono, saya pernah membaca koran dulu ketika saya masih sekolah. Ada satu orang itu kalih Gusti Allah diparingi lahir menjadi seorang lelaki. Tetapi dumadaan suatu ketika dari kelamin lelakinya itu mengalami pembengkakan sing kaya udun. Sampai pecah sampai putuslah miliknya lelaki sing digadai ini kemau hilang sampai sampai membentuk menjadi wewang wong Dan setelah diteliti jebule di dalamnya ada rahim. Subhanallah. Wallahu alam bisawab. Bagaimanakah hal tersebut? Ini semua adalah khalaqal insan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ning nek wonten farji sing gawenan menungso ya mboten kelebu mboten urusane farji sing diomongno niki niki farji sing secara khilqah bentuk kewanitaan sing memang Allah ciptakan bukan yang diciptakan manusia lah dari penciptaan Allah itu yahruju terkadang keluar darinya itu Salah satu dimain tiga darah. Mengapa saya katakan terkadang? Karena wonten sing boten. Nggih, Sayyidatuna Fatimah zahra niku mulai kecil sampai beliau meninggal mboten nate head. Niku panjenengan waos wonten beberapa kitab niku nek teng Safinah niku ngantos diterangaken. Sayyidatuna Fatimah nikah niku umur 15 tahun. Sayyidina Ali niku umur selikur tahun. Jadi mulai alit ngantos dewasa ngantos itu betul nate Saya punya teman seorang hafizah boten nate head. Oh, hebat ya. Ketika beliau masih kecil saya ngaji niku sering kanca-kancane head ngeten tiange kok boten niku sering diweden-wedeni. Wah, kowe nek ora tauhid mungkin besok kowe ora duwe anak, ngene ngene ngene. Jebule sakniki nggih kagungan putra. jadi wonten tiang sing boten head. Nah, sekarang kita berbicara umumnya wong wadon itu mengalami tiga hal ini. Yang pertama damul haidi, darah head. Yang kedua wan nifasi, darah nifas. Yang ketiga wal istihadati, darah istihadah. Sayangnya di dalam kitab yang kita bahas ini nanti tidak jelimet banget. Nah, jenengan kepengen sing jelimet banget ya kedah belajar khusus tentang set. Nanti dalam kitab Bajuri itu ada ana wong wadon itu namanya wong wadon sing muqtaddah, sing mutamayyiza, ana sing muqtaddah ghairu mutamayyizah, ana sing ghairu muqtaddah. Ya nah, ngoten niku. Enten wong wadon sing wis biasa ngetokke tur oh, wis iso bedakno. Ana wong wadon sing wis biasa ngetokke ning ora iso bedakno. Ana wong wadon sing durung biasa ngetokke tur ya durung iso bedakno. Niku benten-benten hukume. Dan itu memang jelimet. Jenengan kepengen anu nggih kedah-kedah belajar lebih lanjut. Tapi nak nggon majelis menika nggih secara global nanti kita akan membicarakan apa-apa saja yang berkenaan dengan damul haidhi. Intine fal haidu huwa ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihati min ghairi sababil wiladati. Yang namanya darah head yaitu darah yang keluar dari farjinya seorang wanita pada waktu dia masih sehat Artinya tidak karena sakit, dan tidak diakibatkan mengelahirkan bayi atau tidak diakibatkan karena melahirkan atau proses melahirkan. Nah diceritakan di sini walau nuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Ini mungkin ibu-ibu akan kaget tapi akan saya pahamkan. Warna nehat niku aswadu ireng. Ya cukup cukup cukup kuantir lho, nggonku kok beda dur, nggonku biru umpamane. Ya wis engko sik. Wis pokoke nek cara niki bahasa istiqroiyah dari pengamatannya Imam Syafi'i mengatakan warnanya niku hitam, semu kehitam-hitaman, muhtadimun ay harun. Rasane radi panas. Panas. Ladzaun ay dikatakan muji'un tur nimbulno rasa lara. Nah, niki saya akan membahasakan lho kenyataannya kok ya ora ireng, Pak. Ya rupane ya abang, ya biasa, ya rasane ya ora panas. Kata-kata launuhu aswaju muhtadimun ladzaun ini berkaitan kalian sesuatu yang berhubungan nopo datang istiqra jadi pengamatan yang biasa terjadi yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain itu. Contohnya, wonten tiang ngetokno head, yo ya rupane abang, yo ya ora lara, yo ya ora panas. Tetapi wonten sing yo luwara sampai saya punya temen ketika sekolah niku nek head semaput jadi nek wayah head ngoten niku semaput, saking larane wetenge Itu diakibatkan oleh kram pada perut diakibatkan goro-goro head. Nah iki ngati-hati. Nek kram nalika head ngono ora masalah. Krame iku pas nyopir Nah, oh, mumet kan langsung brisnya ya mumet. Lah kita kudu diupayakan di antaranya minum airnya kurang. Jadi supados sekolah betul kram tak minum riyen. Nah, ngono lho maksudnya tujuannya ngono bismillah ya, Jadi minumnya yang kurang, minum air putih khususnya. Yang kedua, ini menurut dokter, nah, menurut dokter, jadi air putih baik, usahkan usah kan jadi ya ngometeh teh orang apa Sing nomor loro supaya mboten terbiasa kena head itu tadi, membiasakan makanan yang mengandung kalsium. Wah, kalsium ya ora mudeng nah. Wis kula dhewe ora mudeng kalsium ki apa wis pokoke ya kalsium ngono ae. Lah, itu bisa diambil satu dari susu. Ngono lho, susu. Syukur-syukur nek pas ngaji ngeten iki ibu-ibu dingi susu kan alhamdulillah ngono. Lah, sing lanang-lanang ya meri. Nek buten susu makan sing songko ikan laut atau selajengipun selajengipun sing bimakna kalsium. Nah, tetapi wonten sing modele memang rupane ireng, puanas tur dadekno lara. Nah, dari ini ber, mari hari ini berdasarkan riwayat kita membahas tentang uh, eh, head itu tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor pun hadis 290 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor pun hadis 1211. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nur la nara illa al-hajj falamma kunna bisaraf bisarafin hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Suatu ketika saya kata Sayyidatina Aisyah, kami suatu ketika baru melakukan haji di waktu itu beliau telah memakai pakaian ihram. Falamma kunna bisarafin semongsone kula sampun dumugi daerah sing namine Sarof. Sarof itu suatu kawasan tempat desa sing nok sandinge Mekah. Di mana di dalam desa situ sudah sudah orang itu sudah nek sangka Madinah niku sudah berpakaian ihram, artinya sudah melewati mikot makani besok nek bab haji. Jadi ketika itu beliau dikatakan hitu, saya mengalami head. Lalu di waktu beliau head, Sayyidatina Aisyah niku head, masuk ke dalam artinya masuk ke ruangannya Sayyidah Fatimah itu Rasulullah SAW di waktu itu wa ana abki aku menangis kata Aisyah wa ana abki niku macam-macam bahasane abki itu nangisnya sebab panas loro bisa atau abki karena memang durung biasa dan itu mengeluarkan. Karena di dalam riwayat Siddat Nabi Muhammad niku nikah kali Aisyah niku umur 9 tahun tetapi ngumpuline niku rolas tahun. Dan di sini tidak diceritakan umur berapa beliau mengalami hal ini. Lah ketika melakukan hal itu dan beliau khat dan menangis, Rasulullah menanyakan, "Malaki anafisti?" Ay, dikatakan Hei, mengapa engkau menangis wahai Aisyah? Apakah engkau head? Dikatakan kultu na'am. Ya wahai Rasulullah, aku head. Maka qala dawuh Rasulullah, "Inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Faqdi ma yaqdil haj ghaira la tatufi bil baiti." Wahai Aisyah, ketahuilah ini semua adalah suatu perkara yang memang diputuskan Allah untuk setiap anak wanitanya Bani Adam. Apa Bani di Adam? Anak wanita keturunan Adam. Keturunan Adam adalah manusia. Fakdima yakidil haj. Maaf ya, bahasan pun. Kalau begitu wahai Aisyah karena kamu had, lakukanlah amal-amalan haji kecuali engkau memang tidak boleh melaksanakan yang bernama nopo wau, yang bernama tawaf. Jadi nek tawaf boten pikantuk nindakno sebab tawaf niku nok jerone masjid. Nek tawaf nok jabone masjid boten sah. Tawaf niku kudu nok jerone masjid. Ya niki mengke nek jenengan ngertos tawaf niku wonten werni-werni. Wonten namine tawaf kudum, wonten namine tawaf ifadah, wonten namine tawaf sunnah, wonten namine tawaf wada. Saya ceritakan sing wajib sing menjadi rukun satu ning sing dadi kewajiban diantaranya adalah satu. Sing sunnah loro. Tawaf kudum niku hukumnya sunnah, Tawaf sunnah niku ya sunnah. Tawaf sunnah niku tawaf yang dilakukan setiap hari menungso mlebu Masjidil Haram tawaf niku sunnah. Niku disunahno sak wakeh-akeh nalika sampean haji besok. Allahumma Bun pokoknya ngertekan Masjidil Haram Tawaf niku sunnah. Sampai pinter nebu men sunnah. Bahkan dikatakan di dalam riwayat sahih menikum madhab syafi'ah mengatakan bahwa tawaf itu derajatnya kalau di dalam Baitullahil Haram hukumnya luweh utama daripada sholat tahiyatul masjid pun. Bahkan sholat tahiyatul masjidnya itu adalah tawaf itu sendiri. Nah, nek tawaf wadah atau tawaf untuk pisah atau tawaf yang disyaratkan ketika Anda per terakhir kali manggon nang Mekah besok nang kono Allahumma amin. Lah niku namine tawaf pada tawaf kanggo pisah, kanggo pamitan. Niku hukumnya wajib, termasuk wajibul haji Ada juga yang mengatakan ini itu adalah sunnah haji Tapi nek sing kanggo ngati-ati nggih dihukumi niku wajibul haji Nek mboten dilaksanakno wajib bayar dan. Lah nek haid mboten kenging nek head boten kenging. Lah terus pripun nek head nek pas head kok tiang niku wau jatahe tuwaf wada arep metu sangga Mekah sebab Arab balik ring Indonesia, wayahe tuwaf wada. Head bagaimana caranya? Datang di samping masjid, di situ disunahkan berdoa menghadap ke Ka'bah Baitullah. Jadi tetap datang neng nok jowo masjid ngadep ring bah untuk berdoa. Niku penggantine nek. Lah sing ora iso ditinggalno namine tawaf napa? Ifadah. Tawaf haji. Niki ora kena ditinggalno sebab niki rukun. Lah terus lah sing dadi masalah niki, Pak. Nek ono wong ono wong haji wayahe tawaf ifadah het sedangkan wonge wis kudu wayahe mulih ring Indonesia. Lah niki sing angel. Bagaimana? Salah satu caranya adalah intikal madhab. Mengikuti madhab Hanafiyah. Yaitu dengan cara apa? Nindak kene tawaf tetap ning carane kudu ditembel sing sampai tidak dimungkinkan netesi masjid. Mungkin terus langsung cuwepet tawaf, rampung tawaf mulai ning wajib bayar dam. Lagi sing abot ini ku onto siji. Nah mangane nek anu nek wong tiyang Indonesia nek melampah teng mriko haji mengkonsumsi minuman ataupun mengkonsumsi obat sing sekirane mencegah pada head. Mengenai sebabnya apa? Sebab hajine wong zaman sakniki mboten bebas. Mboten iso nunggu kok. Aku lagi head deh, aku tak mulai rong minggu kas, nah, ora iso. Wis mulai ya mulai. Lah sedangkan niki nek mulai mboten sah. Nah ini kudu intikal madhab ini madhab Hanafiyah Minum pak Nggih. Yeah. Nah ku perlu diketahui di dalam bahasa head itu ada empat empat hewan sing head. Empat hewan sing head. Nomor siji wong wadon. Lho, wong wadon kok head no. Wong wadon kok hewan ngono ya. Nah, iki sing sampean lara ati Saya akan membahasakan sederhana. Corone wong bahasane wong-wong mantek nika. Al insanu hayawanun ning natikun. Manusa niku hakikine hewan. Ning sing duwe akal ngono lho. Mudeng lah. Jadi umpama disebutkan nak gone kitab Kifayatul Ahyar mereka walladzi yahidu minal hayawani arbaatun. Ada empat dari golongan hewan yang khat almaratu suji wong wadon. Wah, sampean lara ati yo aja. Mung pengajian dipurugi kareh mobil. Wah, bapak kula napa nggugah nang nang diparani puskesmas. Badanku puskesmas apa? Wayahe tangi tekan jopo no tulisan mobil puskeswan jebule ono mobil api murine jebak jebak ramudeng ya <laughs> apa sangkar sangkar mau aku takon lu mas niki mobil apa niki pus pusat kesehatan hewan ya Allah jadi ustaz dipun dipurugi karo mobil hewan ya Aku mlebu ring jero ambek mesa mesem ditangleti kali sopire. Lho Pak tulah kok mesa mesem napa sebab? Sebab kula meyakini diri kula hewan dadi umpama umpama diburuki karo puskesban ya alhamdulillah. ngene iku bengine kena diparani nggo bok ya nah, momen. Nah. <laughs> Wes esuk diparani puskesban bengi-bengi puskes puskes apa? Puskes bok ya nah, momen. <laughs> Ya wis ora apa-apa. Sing nomor kalih wadhabu serigala. Serigala niku head. Kowe ngerti, Jul? Ya wallahu alam wis pokoke ngono. Nek kok takok eh, nek ketemu serigala mang takoni. Seri. <laughs> Kowe anu ra serigala, mau oh, serigala ora ra seri. Allah. <laughs> Kayak dek pengen ana dukul ngomong. Namanya siapa? Raka. Oh, kepanjangan dari neraka ya. Nomor tiga ini pun Arnab. Arnab niku bisa dikatakan marmut. Jadi nek duwe marmut kok ana abang-abang kok jadi periksa no. Khet niku nembe. Nomor tiga pun khafas allowu. Lowo lowo, lowo nek bahasa Arab ditambahi al, allowu. Lowo niku kelelawar ngono lho dulure Batman. Nah niku empat hal itu mengalami apa? Mengalami hadah. Had niku sing metu saka barange wong wadon. Umpama serigala ya berarti serigala wadon, umpama arnab ya arnab sing wadon, umpama khofas ya khofas sing wadon. Lah wong wadon niku ala sabilis sihah. Di dalam riwayat yang lain Abu Dawud di dalam riwayat Abu Dawud nomor hadis 286 mughayyiruh dari Fatimah bintu Abi Khubais annaha kanat tustahadu suatu ketika beliau haid faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah bersabda ngendika datang Fatimah bintu Abi Khubais beliau mengatakan idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'rafu Nah ini dari sinilah kita kita ketahui tentang dunia istiqra'iyah. Ida kana damul haygoti fa innahu damun aswadu yu'rafu. Dieling-eling bahasane. Jika kamu katakan itu darah head, sesungguhnya darah head itu darah sing rupane ireng dan yukrofu itu diketahui. Artinya diketahui Wes mbok titeni nek iku memang head jadi head itu memang dalilnya adalah dalil titen. Tut tabak. Dalil yang dihasilkan dari biasa niteni. Karena setiap wanita beda-beda. Ya, kalau bang Suli. Jadi dalil untuk menerangkan jenengan umpama ibu mbak-mbak nggih, iki engko ki iki ki darahku iki darah iki ireng, ndek ini abang, iki ireng meneh, sesuk meneh abang. Iki sing dianggap darah het iki sing di itu beda wanita beda. Iki sing sakake sing wong lanang sing ra mudeng kok nek ditakoni ora iso jawab. Tanggung jawab kula sampean niki. Alah dek wis pokok ora ana lendir ha mboten. Jadi ini dalil istiqra'iyah, jadi dalil yang bersifat titen-titenan. Jadi sampai Rasulullah mengatakan sing jenenge head iku darahnya hitam yang yu'raf, yang telah diketahui. Artinya telah diketahui telah diketahui di sini adalah maknane niku darah itu bagi wanita itu sudah bisa dibedakan. Jadi Oh iki darahku nek model ngene iki iki khat sebabe biasane nek ngene iki ku sampai sekian hari sekian hari. Sebab nek iki ora, sebab iki iki ora khat. Bapakku nek ngetokno darah ngene iki ku kurang saka sedina suwengi. Lah nek kurang saka sedina suwengi ora khat. Itu nanti beda-beda. Lah mengko nek wis wayah mbek diterangno sithik-sithik nek mudeng eh, nek ora mudeng ya wis. Wong kula dhewe nek ditakoni khat ya padha karo awak dhewe iki ngomongno haji ning ora tau mangkat. Mumet. Panjenengan mungkin nek teng Arafah ngeten-ngeten ngeten. Lah baktu teng Arafah Muzdalifah, mudeng boh, ngono sampe ngeplak-ngeplak bathuke. Aku dhewe ya ditakoni bab khat ngono ya kadang ya mumet. Alah alah ndende. Fa idza kana dzalika famsiki anis shalah nek memang darahmu seperti itu Mbak, Mbak Fatimah binti Abi Hubes darahnya itu semu ireng tur engko telah tahu wis diingat wis mbok titeni nek iku darahe kaya tenan ora darah istikhadah artinya darah yang nanti metu song napa masuk dalam kategori head yaitu yang paling sedikit niku satu hari satu malam puluh 24 jam apakah 24 jam niku yang kudu tes terus ngono Pak kaya wong infus niku tes tes tes tes tes tes mboten yang dimaksud keluar 24 jam itu cara ngitung di samping krosone netes nek perlu kepengin ngerteni maaf nggih. Umpama panggenan medale niku dipun tempeli kapas niku kapase jeh rupa abang. Nek jeh rupa abang ngoten niku itu dikatakan masih mengeluarkan darah. Lah niki wong wadon niku kudu niteni. Metune iku mau ngantek sedina sepengi apa ora? Nek metune kok ora sampai sedina sewengi atau tidak dijum karo dijumlah itu tidak sampai 24 jam waktunya, maka itu tidak head dikategorikan sebagai istihadhah. Lah nek wis kedarung wingi ora salat, ya kudu dikodhoki. Lah iki sing angel. Alah wis muntak manduk muntak mudeng ya ngono wis pokoke tak terangno. Gum-gum mudeng ngono. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa sholli Wa innama huwa irkun, tapi ngene Mbak, nek memang iku had, kamu tidak boleh sholat. Tapi nek ora had, kowe kudu sholat. Jadi Rasulullah mengatakan seperti ini dengan bahasa yukrofu titenono dewi. Dan ini mangke akan dipermudah, dijelaskan lebih mudah oleh Imam Dhab Syafi'iyah, oleh Imam Syafi'i yang dikerumuskan di sini oleh Imam Nabawi Syah Abi Suja dalam bahasa beliau nanti sengkat iku sidik-sidik eh sedina sewengi kurang sangka iku ora het. Dadi umpama metune 5 dina dihitung. Sedina umpama mulai Rebo. Rebomu metune pirang jam? Dihitung. Lho niku Lho sing ngitung sapa? Ya kowe dhewe mosok bojomu mbok kon ngitung. Mas hitung Mas, hitung Lah ngono ya mumet. Nah, makanya dikatakan yu'raf. Hitung dina Rebo metu jam. Mulai subuh jam 6, pintu wolu, songo, 10. Mulai jam 10, pet orang ngetokke. 12 kering terus ngantek sesuk metu neh tanggal dino kemis tang jam 6 tet metu metu teret ngentek limang jam meleh sampai jumah yo limang jam setu limang jam minggu limang jam pamane lima ping lima pinten selawe berarti baru dikatakan head tanggal si dino rebus limang jam dino kemis limang jam dino jemuah limang jam bariku suci Sebulan niku ra neneh. Niku jenenge darah istihadah. Niku lah Pak, aku rebo kemis semua ora salat Pak. Wong ngerti ku ya ket jebul-jebule dina setune niku kula suci blas ora ngetokno apa-apa. Maka kudu diqodhoki salate. Ayo ayo ayo ayo. Ayo ayo ayo ayo. Lan termasuk sing wajib diqodhoki adalah salat sing sekirane pokoke gampangane sing wajib niku wau. Ngerti nggih? Lah mangke umpama kok wis metu biasane metu 10 dino. Tanggal 1 5 jam, loro 5 jam, sampai tanggal 5 wis 5 jam, wis punjul sangka 24 jam, iki wis santai wis tenang mawon. Sebab iki kok kira-kira punjul sangka iku ya iku bakti jahat lebih dari 24 jam ya ora apa-apa. Ning nek sampai hitungan harinya lebih dari 15 hari niku jenenge istihadhah. Maksudnya kelebihan dari yang 24 jam. Contohnya tanggal siji loro 3, 45, 5, 6, pitu wolu songo 11, 11, 12, 13, 14, 15, Iki dianggap head. Tapi nek songko tanggal 16 mudun sampai tanggal telung puluh metu terus niku jenenge is Hal hadho. Lah nalika rampung hete tanggal 15 umpamane, metune wakil banget tanggal 15 metu dek met, mampet pet wis umpama maka wajib salat. Lah mantun niku ngoboi salat sing kira-kira nek dijamak niku saged. Niki sing mumet. Contone ngene Mas. Sampeyan wau kok sampean ana wong wadon head ini sangka asar mampete asar tanggal 15 mampet pet niku sing wajib digadi salati wong wadon niku mulai tanggal 16 suci niku wau nalika wis ora ngetokno head itu salate asar plus ngodoi salat sing sekirane iso dijamak nok nggon wektu asar niku yaitu waktu salat duhur umpama mampete ngisak berarti salate ya kudu nambah siji ngodoi salat maghrib ning nek subuh ora usah ngodoi salat ngisak mendeng mboten mampet mampete mau nek nggon wektu salat. Delok-delok salat iki kira-kira ana gandengane jamak takdim takhir apa ora. Umpama nek dhuwur ya ora usah ngondoki subuh. Nek asar wajib ngondoki dhuwur. Nek nek ngisak wajib ngondoki maghrib. Nek nek maghrib ora wajib ngondoki asar. Sebab sing iso dijamak namung dhuwur karo asar, maghrib karo isak. Wis eh, rasah mlongo. Lho ngono to, ya ngono memang wis. Ngandel ya ngono lah ya padhakan. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa inna huwa irqun. Saya katakan di sini Rasulullah mengatakan ning nek ora khat fa idza kana al-akhar Nah, Rasulullah ya mboten njuk jelimet banget nek ora ket ngene lho ngono wis ngene ngene. Lah niki Mbak Mbak bali ering bahasa rafu tadi sing wis mbok titen-titeni ku mau dari dalil istiqraiyah. Maka Imam Syafi'i di waktu beliau hidup, beliau menanyakan berapa ribuan wanita di zaman itu ditanya semua. Kowe nek head pirang dina, Mbak? Sedina sewengi. Kowe nek head pirang dina, Mbak? 6 dino, 7 dino niku umume golibnya nanti akan diterangkan oleh Imam Syafi'i umume wong wadon niku pitung dina. Lawang Zuli ning ana sing sedina sewengi, ana sing belas boten napa boten head kados dene Sayyidatuna Fatimah das Zahra radhiyallahu taala taala anha masyaallah Nanti kita akan menerangkan ono sing namine daliluhul wujud. Qala Syafi'i ajabu ma sami'tu minan nisa tahitna nisa tihamah tahitna litis isinin. Jadi nanti ada ada dalil ning dalilnya itu karena ono contone. Nah, jadi ada contone. Apa ono to wong kok rahet? Ono, sinten? Contone Fatimah. Ngono tok. Aja dikit pelanggaran, pokoke ono contone. Untuk alon-alon ya Pak, nggih kalau tak nginem ya. nggih Pak. Bon, diterusakan wan nifasu huwa damul khariju akibal wiladati. Tadi cepat, sing jenenge nifas niku darah yang keluar diakibatkan habis melahirkan. dia eling setelah melahirkan. Nek durunge niku tetap wajib sholat, Umpama wong keluron, wong kelarani kok keluron, walik. Ngelarang ini mulai maghrib, luoru arep sholat raiso, iso. lahir no raiso raiso, Sampai subuh ora sholat ya kudu dikodhoki. lu mau kok metu darah niku buatan darah head. Niku namine damul wiladah. Darah kelahiran. Niku wajib tetap so sholat neng sebabnya niku wau kemeng loro ra iso. carane saisane. Ning ane ya kudu kados dihukumi kados nyengko kados tiyang sing mboten gadah suci ya kudu ditembel dhisik Lah nek kangelan Pak Allah. Wis muga-muga diparingi gampang Allahumma. Amin. Wis pokoke nek arep lahir iku gedrog-gedrog sing buanter ngono. Manjlok kon dhuwur tembok mak jeleng ngono kan langsung lahir sak nyawane. Wal istihadatu huwa adamul kharij bi ghairi ayyamil haid wan nifas. Dieling-eling. Yang ketiga namanya darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar selain hari-hari head dan hari-hari nifas. Pokoknya yang mengko dipelajari sik. Head niku piye, nifas itu berapa waktunya? Selain itu jenenge jenenge istihadah. Nek istihadah itu wajib sholat. Ning carane dihukumi kaya wong duwe lara beser. Ya kok Salate kudu nek wis manjing, wudune kudu nek wis manjing wektune. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah kudu ndang langsung wudu. Nggone kono diresiki, digenteni tembel sing anyar. Mengke nek bar niku nembe salat. Nah, aja guyang biang guyu tak. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Sitik-sitike masa haid itu satu hari satu malam. Wa aktaruhu khamsata asyara yauman paling banyaknya itu 15 hari. Wa ghalibu situn au sab'un. Umume niku 6 atau 7. Itu ajalah. Kalau Bang Suli Mas, sithik-sithike khat niku sedina sewengi. Umume khat niku 6 utawa 7. Luwih akeh-akeh khat niku 15. 15 di dino. Nah di sini dikatakan aqallul haid yaumun walailah lil istiqra wa wa huwa at-tatabbu. Ruwiya dzalika Ali ibn Abi Thalib wa nas Syafi'i ala dzalika fi ammati kutubihi. Dikatakan dikatakan sidik-sidik ehad ini dalilnya bukan kok Rasulullah sendiri yang mengatakan sidik-sidik ehad itu sedina sebagai boten tetapi dalilul istiqra'iyah dalil sing bersifat niti-niti dipun ngoten niku zaman biyen ditakoni ibu-ibu niku. Dan kebanyakannya mengatakan sidik sidik niku sedina saweng wengi. Dadi niki takabbu. Menika dipun riwayataken saking Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam umumnya kitab-kitab beliau. Pun. Lah umumnya adalah pinten wau Mas? 6 atau 7. Nah, atau 7 di sini ada dahuh eh, dawuh eh, dari riwayat Abu Dawud wan Turmudi dikatakan di sini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahaz Rasulullah pernah berkata bersabda kepada Hamnah binti Jahaz seorang wanita tahidina sitata ayyam au sab'atan fi ilmillahi ta'ala wahai wanita wahai wahai lahlah wahai wale wahai hamna, engkau akan mengalami head selama enam atau tujuh hari seperti inilah di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Sumak tasili. Lah dari sini dari kata-kata Rasulullah seperti ini menunjukkan bahwa umume wong wadon dari apa yang Allah ciptakan akan mengalami head 6 atau sampai tu 7. Setelah itu kata Rasulullah, tasili kamu harus mandi. Wa naki ra'aiti annaki qad tuhirti wastang wastangqati fasalla." Nek kiro kiro 6 atau 7 tadi kamu kamu memang benar-benar melihat diri kamu sudah bersih, berarti kan ada kemungkinan belum bersih. Ikut dusing tenenan. Nek kamu lihat awakmu iki wis bersih, dan benar-benar wis suci, fasalli salato kuwe arba'an wa aw isrina aw salasan wa isrina lailah wa ayyamahunna wa sumi di dalam waktu 24 atau 23 hari dalam satu bulan telung puluh dino dikurangi tel, telu likur niku pirang dino mas tujuh nek dikurangi padikur enam lah sinilah lakukan sholat selama 23 atau 24 hari berarti ora usah dikodoi nek memang mau head dari sini. Inilah yang menjadi ketentuan bahwasanya umumnya head itu seperti yang dikatakan Rasulullah adalah 6 atau tuh 7. Tapi Rasulullah tadi mengatakan, nek memang hari ke-7 kamu sudah katakan bersih, berarti kan pengamatan kamu sudah bersih. Berarti kalau ada kemungkinan mungkin ya durung bersih, nek durung ya aja salat, ngono lho maksudnya. Masuk ya? Ya wis Mas, aja ngomong khat aja Pak. Aku dhewe ya mumet kok. Lan salajengipun Akon lun nifas silah dodon mas Sidik-sidiknya nifas niku sak kecerotan Kecerotan niku sak tetes Mak Ses Ngono lho mak Mbah suarane piye ora mudeng aku Kadang ya suara ya tergantung sing diantem apa kok Piye suarane tiba, ana apa watu tiba? Ana sing jawab kejebu. Nah, iku nek tibane nek dhuwur tewel. Ana sing mak lutak. Lah iku nek dhuwur kenteng. Ana sing mak waduh. Nah, iku berarti nek dhuwur wong. <laughs> Mudeng ya, e, suarane sampai ora krungu ning suarane wonge sing nyemara ngono nah, Waduh. Lah iku berarti nek dhuwure wong. Ana nek bar ketiban watu mak buk bariku terus mak klutak. Lah iku berarti ketiban wong bariku wonge ngantem watu karo ning sampean ngono lho. Ning kena kenteng. Hebat <laughs> nih. tak terusnya lah, rasa ngomong-ngomong. Lah, niki terjadi kepada Sayyidatuna Fatimah az Inilah keistimewaan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah niku kedua kila melahirkan putra tiga, siji Sayyidan Sayyidina Hasan, nomor loro Sayyidina Husain, nomor tiga, tiga Sayyidina Muhsin, yang Sayyidina Muhsin meninggal mulai kecil dan ketika melahirkan itu maaf ge eh, maaf ge beliau mengeluarkan darah nifas hanya sedikit satu tetes saja. Tes mantun niku langsung mandi dan beliau langsung sholat. Luar biasa. Dari sisi inilah nanti keturunan Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Karena Rasulullah mengatakan Hasan bid'atun minni au kama qala sallallahu alaihi Hasan ini adalah bagian dari diriku kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan seluruh keturunan dari para nabi dan para rasul min sulbihin. Allah ciptakan dari sulbi mereka masing-masing. Tetapi keturunanku min sulbi Ali. Di dalam kitab Suluk Al-Asasiyah. Jadi keturunan Sayyidina Ali dari Fatimah Zahra itu diakui Rasulullah, itu keturunanku. Jangan sampai Anda mengatakan, "Ora, jenenge khilqah, anane wong lanang karo wong wadon ya secara biologis ini harus menuju kepada sing lanang." Karena yang namanya sperma itu ya kudu kudu yang mem, yang dibuahi, yang membuahi itu yang lanang. Oh, nek ngono sampean ora percaya anane Pak Siti Maryam gadah putra. Siti Maryam gadah putra, Apakah itu urusan biologis? Betul, wis pokoke ngandel wae lah wong Rasulullah wis dawuh kok Hasan niku wau adalah anakku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari jadi cerita yang khusus ini ini mengalami sebuah kata khusus. Jangan disamakan dengan yang umum. Wis pokok keturunanipun Sayyidatina Fatimah dari Sayyidina Ali itu adalah keturunan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan bahwa itu adalah keturunanku. Dan dalam satu riwayat yang sahih, suatu ketika Ummu Salamah, suatu ketika melihat suatu adegan yang tidak biasa di beliau terima. Rasulullah dipersiapi daharan kali Fatimah. Di waktu niku Sayyidina Hasan membawakan makanan sama Sayyidina Husain ke rumah Rasulullah. Indahnya keluarga itu. Jadi Fatimah masak, Beliau tidak makan, tetapi memakan bersama di rumah ayahnya. Rumahnya mepet. Jadi nek masak, mungkin dikintun nek Bapak Irin, beliau ikut gabung di situ. Setelah disiapi makanan, Rasulullah duduk, di situ ada cucu beliau, ada cucu beliau yang kecil, ada eh, istri dari Sayyidina Ali yaitu putri Rasulullah sendiri Sayyidah Fatimah ditanyakan kepada Fatimah, "Aina Ali?" Di mana Ali wahai Fatimah? Di rumah wahai Abah. Suruh dia kemari. Lalu dikasih makan, disuruh makan. Jadi Rasulullah riyen sing didhisikno. Wong tuane sik indah ke? Luar biasa. Wong tuane sik monggo lalu Sayyidina Ali sebagai mantu dijak dar istri beliau, anak-anak beliau kecil bareng-bareng di situ Ummu Salamah sampai berpikir, aku kok dungaren toh ora dijak Biasanya aku diceluk, iki ora e. Lalu di waktu itu Rasulullah SAW mengambil sebuah selendang. Lalu selendang itu dispun ke kepada mereka bersama. Kepada Ali, kepada Hasan, Husain dan kepada Fatimah dirangkul ke selendang itu. Lalu ketika diselendang gitu dirangkul semua oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, Ya Allah, aku mencintai mereka. Allahumma adi man adahum wa wali man walahum. Ya Allah, musuhilah orang yang memusuhi mereka dan cintailah orang yang mencintai mereka. Ini Dadas bermula bermula dari sinilah kita mencintai bid'ah min Rasulillah, putra-putra keturunan-keturunan sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik Orang yang mencintai mereka bahid man hubbuhu. Bejo banget wong sing mencintai mereka karena Rasulullah mendoakan, "Wali man walahum, cintailah orang yang mencintai mereka." Dan ini monggo dibahasakan. Cintane ku pripun? Quran piyambak ndawuhaken. Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, Aku iki ring dadi rusul ora njaluk upah blas. Kula as'alukum alaihi ajran. Aku ora dadi ora njaluk upah blas. Kowe sing asal ora ngerti Gusti Allah dadi ngerti, sing asal ngerti ibadah dadi mudeng, sing asal atimu mrungsung dadi ora. Goro-goro nurul iman wal yakin, aku ora pengin mbok ngeupah. Tetapi illal mawaddata fil kurba. Ini ki ngginakno bahasa nafi wal isbat. Napa niku? Ora ana liya kecuali ku. La af'alukum illal mawaddah. lo nafyul isbat. Maknanya, aku orang jaluk kecuali gori kuto Apa itu? Berbuat baiklah kepada kerabatku kata Rasulullah. Al mawaddah di makna Kandekan engkau melihat anak-anakku nanti keturunanku berbuat yang kurang pas, cintai mereka untuk engkau benahi mereka. Andaikan kurang, cintai mereka, kasihilah mereka. Tetapi dari keturunan Rasulullah ini sah mengandap dicontohkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Hasan mendapatkan satu kurma di, dari perjalanan beliau melampah ono kurma di dahar Rasulullah di dalam riwayatul Bukhari ayo kita sing dodok rodok menyangsikan keturunan Rasulullah dari ajli Fatimah ini Sayyid Rasulullah mengatakan kih kih ya Hasan lepehno iku no ya Hasan Sebab keturunan Muhammad, keturunan keluarga Muhammad tidak boleh memakan sedekah. Jadi Rasulullah khawatir nek sing dahar sing dilebetno ning gene ning gene napa wau? Ning gene napa niku Mulut beliau Sayyidina Hasan itu sedekah akhirnya dilepeh, dilotek-lotek sama Rasulullah. Dari riwayat ini Rasulullah di dalam riwayat sahih di dalam di dalam riwayat rawahu Muslim Rasulullah berbeda mengatakan Taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan diri kalian dua hal. Lan tadillu ba'dahuma. Kitab Allah wa ahla baiti wa itrati ala baiti. Yang pertama kitabnya Allah, Al-Qur'an. Yang kedua keluargaku. Keluargaku. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fanduru kaifa tahlufuni ilaihi ma min ba'di." Angen-angen no kue Kang mikiren Bagaimana engkau menggantikan diriku untuk mereka berdua ini setelah aku nanti? Ayo keturunan Rasulullah niku lho. Ahla baiti Rasulillah, alhamdulillah no Indonesia niki wonten su wonten para habaib, para sayyid, para syarif. Niku para keluargane Rasulullah. Ada orang yang tidak ngandel. Wah, mosok keturunannya Rasulullah. Loh, nek orang ngandel berarti orang mantep karo dongane Rasulullah. Rasulullah niku nalika Siti Fatimah az nikah sama Sayyidina Ali berdoa Allahumma ahrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan dari mereka berdua ini ya Allah banyak yang api-api. Jadi umpama saat ini para habaib niku alhamdulillah itu berkah dari doa Rasulullah hum amanul ardi faddakiri. Itu adalah keamanan dunia. Lalu kita di, diupayakan, disuruh mengupayakan jogonan tanduru kai tahlufuni. Kamu itu kepada mereka itu piye angen-angen no. Kue song genteni aku bora. Bagaimana cara menggantikan Rasulullah untuk mereka? Kita tadi mendengar cerita Sayyidina Hasan nemok ke kurma dilepeh-lepeh supaya metu, supaya mutah. Sekarang ini banyak orang yang menderita jari ono ngaku-ngaku keturunan Rasulullah jari jaruk duit. Alah alah. Kalau orang seorang seorang seperti itu kalau boleh saya katakan maaf loh saya sing kebangetan ku sing dijalui. Saya sering guyon-guyon sama orang. Pak Dullah nek ana wong jaluk-jaluk ngaku-ngaku, saya saya tidak masalah ngaku-ngaku nih. Kalau sampai mereka para zuriyah itu dipandang oleh mata kita seolah-olah meminta kepada kita itu sing kebangetan awak dhewe. Awak dhewe iki ditutup dititipi Rasulullah untuk mereka, awak dhewe itu dititipi mereka oleh Rasulullah, tetapi awak dhewe saking medite sampai mereka meminta. Dijogo kaifa tahlufuni ilaihi ma min ba'di. Jogo jo sampai mereka mengatakan minta maka memberi kepada mereka tidak boleh dengan atas nama sedekah. Harus kita katakan hadiah dan lahum. Hati-hati kan, Maulana Habib Lutfi nyuntuk no kalih kulau. Sedekah datang ulama wae, sedekah karo ulama wae. Aja sampai tangane nok sampean nok dhuwur kok. Iki urusane ora perkara apa. Perkara sampean ki arep dukung ing dalam Allah yarfa'illah ngangkat dateng tiang-tiang sing minel ulama niku. Ora perkara ora perkara awake iki ora padha-padha umpamane ya sego. Tetapi karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, kula sampeyan iki nek ketemu para ulama, nampa-nampa niku umpama hormat kali ulama niku dalam rangka napa? Derek-derek Gusti Allah wae ngangkat kok. Awak dhewe ora. Kenapa awak dewi sampai mengkategorikan kita meremehkan mereka karena kita merasa pernah memberi? Lah awak dewi ki kudu marto nuwun. Lho ngono lho. Sehingga Maulana Nabi Lutfi nek nyondono nek nek nyaosi ulama nih, dengan bahasa sing seolah-olah umpama tangan iku sing nok ngisor. Sampeyan duwe guru, guru sampean harap sampean nyaosi iku bahasane monggo nek menawi kepareng panjenengan ginakaken menika napa kula kagungan rezeki. Ngono aja kok nyoh lho, nyoh. Ya iku bahasane ya trondolo niku jane. Apalagi kepada zuriatur Rasul ahla baiti Rasulillah sedekah ini haram hukumnya untuk dimakan pada mereka. Lah terus pripun carane? Lah nek ngewehi ya kudu sing hati-hati. Niki hadiah, Bib. Niki hadiah, Bib. Ngono. Aja nyoh, Bib. Orang mangan mumet kowe engko lah. Hati-hati. Ini adalah tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah mengatakan, panduru kaifa tahlufuni ilaihima ba'di." Lalu Rasulullah mengatakan, "Aku menunggu mereka." Di dalam haut di dalam telogo kawusan. tulung husnudzone sing akeh, ini semua adalah PR bagi kita karena Allah sendiri yang turun tangan. Muhammad ngomong, oh, kowe iki ora njaluk ora njaluk bayaran apa-apa. Jaluk oh, bayaran siji. Mbok ya wong-wong iku mikir ke anak-anakmu, turunanmu, kerabatmu. Eh, mending nggih? Nah, ngono. Mugi-mugi mawon sing ditambah sithik niku tekan dindi niku. Kula niku nek wis ngomong ngono niku Ya kadang saya sering mendapat bahasa sederhana. Omongan niki nek sing ngomong Habib niku sing tenggoh butuh wonge. Mendeng. Nah yang ngomong ya kudu selain Habib. Aku lagi kadang ya diundang Habib ning Asegar gitu Mas. Ya wis Habib Abdullah Asegar. Iya, iya jadi ya orang situ Habib. Irunge pesek diundang Habib ya momen. Iya, iya, ya, ya eling-eling ya. Wong sering awak dhewe ahlu baitil mustafa turihum amanul ardi fat dakiri shubbihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani misla ma qad jaa fi sunani lho iku sering diomong kene nglakoni ini mumet misla ma qad jaa fi sunani seperti yang telah tertera di dalam beberapa hadis apa? Bahwa subihu bil anjumi zuhuri para ahlul bait niku diumpamakno kaya dene bintang-bintang bertebaran. Ning awak dhewe-dhewe nganggep mereka niku kadang ya pepeteng lah memendah. Ya Allah, ya Karim, naudzubillah min Dali ngomong yo ambek konsep, aja makol tok. Lisanul hal afsahu min lisanil makol. Omah sampean kok ketemunan ketamunan para-para habae para-para masyak para-para minal minal dzurriyyatir rasul sing bunga bunga ku ya diketokke Aja kok alhamdulillah di panjenengan rawuh. Nah, <laughs> monggo pinangkring. Ya ngono tok ya mumet. Bunga ku ya piye supaya kerasan. Muga-muga omah sampean sing ketibanan ketelawan niku wau ndadekno tambah ing dalam berkahipun. Lho ngono ra. Marto nuwun Bib dengan rawuh. Aja malah ah Bib Bib kesuwen. Wah mumet. Alah dul dul. Ya wis muga-muga mawon dan Anda jangan berpikir ngene nggih iki terakhir iki supaya kenteken omongane. Pak, kadang ki ana Habib dimonokke malah melunjak. Lah lah urusan melunjak karo ora iku wis urusane mbah-mbahe ngono lho, ora usah ngurusi kowe. Hakmu iki pokoke ngormati mawaddah. Urusan kono kaya apa iku urusane ning Gusti Allah karo Rasulullah ora usah mumet. Mudeng nggih? Satu ketika di dalam kitab Syu'bul Iman ada satu riwayat di zaman itu ada seorang al-alim billah yang ketemu dengan duriah salah satu keturunan dari Rasulullah itu melakukan satu hal yang mungkin coro penglihatannya kurang pas. Lalu didukani entek-entekan sampai sampai terlihatan kurang sopan. Malamnya mimpi ketemu Sayyidatuna Fatimah Mata zahra Ketika bermimpi ketemu Fatimah Az-Zahra, salam sampai ping 3 ora Assalamualaikum ya Fatimah, meneng. Assalamualaikum ya Fatimah, meneng. Assalamualaikum ya Fatimah, meneng. Ya mungkin lho, apa ora dosa, Pak? Lah iku nek pun sedo ya ora hukum dosa. Nggih. Mengapa engkau tidak menjawab salamku wahai Fatimah? Sayyidatina Fatimah menjawab dengan sederhana, bagaimanapun orang itu, itu adalah keturunan dari diriku. Di zaman Sidi Syah Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu ada seorang raja yang di waktu niku pengin sumerep keramate Kanjeng Syekh ingin mendapatkan hal sing dadekno ayem. Terus Kanjeng Syekh Abdul Qadir ndawi, kitab keramat ngandel yang ngono ora ora padan. Ya Syekh, tolong berikan aku contoh dari karamatmu yang jadekno atiku dadi tentrem. Apa sing mbok karep? Tufah. Tufah. Aku kepengin mendapat buah tufah niku nek mboten kalian tuh apel. Ya wis, cipok tek tek diambil dari al-hawa. Dari wis pokoke ngerti-ngerti tek wonten. Yang satu diambil dikasihkan rojo, yang satu diambil oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang dari Syekh Abdul Qadir Jilani dibuka isinya ya wapik tidak enak. Tapi dari dari rojo itu dibuka isinya dudah. Fasalat daman wa qaiha. Napa niku? Isine pun subhanallah dikatakan napa damat daman wa darah dan nanah. Sampai di waktu niku Syekh Abdul Qadir laula hurmatu tisalihi bi Rasulillah. Andaikan aku tidak nyawang wong iki ku duwe urusan nyambung ring Rasulullah, maka aku jadikan darah dan nanah ini menjadi bleber-bleber ngantek ngebaki nggon iki. Jadi itu. Jadi nek urusan bab kono kok ngono ya, kono kok kurang pas iku urusane Rasul urusane Rasul pokok awak dhewe fanduru kaifa tahlufuni cekap semanten mugi-mugi wonten manfaatipun kita husnudzon kepada mereka semoga dengan husnudzon kita bahid man hubbuhum dan jazakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النعيم لا أحد أغر في قول لا منه ولا عليم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم